Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ad dini kullihi wa kafa billahi syahidah amma ba'd Ayuhal musyahidun al kiram aina ma kuntum kaifa halukum al yawm nada Allah an takunu fi sihah wa afiyah walil mardha asa ayasfiyakumullah sifaan ajilan نلتقي مرة معي جوليا في برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Apa kabar Anda hari ini? Kami selalu mendoakan Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat. Namun bagi Anda yang saat ini sedang lemah terbaring karena sakit, semoga Allah akan segera memberikan kesembuhan kepada Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali saya Julia dapat kembali hadir untuk menemani pagi hari Anda tentunya dalam program pelajaran bahasa Arab melalui televisi dalam acara Hikmah Pagi. Pemirsa senang sekali di sini saya tidak sendiri karena di sini sudah ditemani oleh narasumber yang akan membantu kita dalam memandu proses belajar nanti. Qad hadhara baina ladaina al-ustadzah Wisam Rohilina MEC. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki. Ahlan biki wa ahlan bil musyahidun al-kiram. Baik. Ma maudu darsina al ya Ustazah. Tema kita pada pagi ini apa? اوكي موضوعنا اليوم هو موضوع جديد وجذاب عن مدينة جاكرتا Madinah Jakarta. نعم عاصمة إندونيسيا Eh, berarti tema kita pada pagi ini adalah tentang kota Jakarta Iya. begitu. Dan kebetulan ini kita sama-sama merah begitu Ustaz. Iya, Lebih benar. cerah ya. Insya Allah dalam mungkin sebentar lagi memperingati ulang tahun kota Jakarta ya Ustaz ya tanggal 22 Juli nanti. Jadi nanti uh, warga Jakarta sudah bisa mengungkapkan apa yang berkaitan dengan Jakarta melalui bahasa Arab begitu kiranya. Iya ya? benar Jadi, Baik pemirsa, beliau tidak sendiri karena sudah ditemani juga oleh narasumber yang akan memandu kita yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa Alhamdulillah ini berkhair. Saat ini tentang Jakarta nih ya. Iya. Berarti nanti warga Jakarta jangan heran nanti bisa bahasa Arab semua untuk oh, iya. menyatakan. Itu kita harapkan. Betul Harapan betul. Kita. uh, <laughs> ini akan menjadi apa bahasan yang menarik begitu pada iya. pagi ini. <laughs> Baik pemirsa, sebelum kita memulai uh, pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Razik.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 العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور تسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صدق الله العظيم Musyahidinul kiram, syukron. Dan pemirsa, terima kasih karena Anda masih menyaksikan acara Hikmah Pagi, program pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi ini, saya beritahukan bahwa tema kita adalah tentang kota Jakarta dan Nutila Soli Jawab al-as'ilah minal mudaris. Kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh mudaris nanti. Silakan mencatat nomor telepon di 574 3476. Atau bagi Anda yang ada di luar daerah, silakan mencatat nomor telepon di 021 574 3478. Toib, pemirsa sepertinya Anda sudah tidak sabar untuk segera memulai pelajaran kita pada pagi ini. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu Wisam Rohilina MEC. Tafadholi ya Ustazah. Syukran ya Julia. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayuhal أيها al الكرام أحييكم بتحية islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam episode pagi ini uh, Yang topik yang akan kita bahas adalah Jakarta Assaidatu wassada ahlan wa marhaban bikum Fi halaqah jadida min barnamij ta'limil lughah al-arabiyyah Wa fi hadhihi al-halaqah Saufa nabhas fi mawdu' jadid Wa huwa mawdu' جاكرتا أو عاصمة إندونيسيا وقبل أن ندخل في هذا الموضوع سوف نقوم بمراجعة بعض المفردات التي تعلمناها في الأسبوع السابق هل تتذكرون Uh, al usbu sabit. Masih ingatkah dengan topik minggu lalu? Minggu lalu uh, kita telah mempelajari uh, topik baru yaitu uh, Kartini dan dalam kesempatan tersebut kita telah mempelajari beberapa mufradat dan tarakif yang akan saya review sebelum kita masuk ke topik hari ini. Mungkin bisa ditayangkan captionnya di antara beberapa uh, mufradat yang telah kita pelajari minggu lalu bisa ditayangkan ya uh, eh, taklidi z taklidi yaitu pakaian tradisional zikra maulid as-saidah kartini sirah zatiyah atau autobiografi ruhun al-kifah ihtafala yahtafilu ihtifal harrara yuharriru tahrir tahrirun nisa batalun jama Mudakarli li abtal بطلة جمع مؤنث لبطلات ولد يولد ولادة بلغ يبلغ بلوغ أتم يتم إتمام قفص ذهبي الجهود الجبارة Mudah-mudahan pemirsa di rumah masih mengingat mufradat tersebut dan dapat menggunakannya dengan tepat dan uh, pada episode pagi ini kita akan mempelajari uh, topik baru yaitu Jakarta. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan perbincangan antara Salwa dan uh, Mamduh. Uh, dan sebelum kita mendengarkan perbincangan tersebut akan saya uh, bahas uh, terlebih dahulu beberapa mufradat yang akan sering digunakan oleh mereka dalam perbincangannya silahkan captionnya silahkan captionnya boleh ditayangkan mabna mufradat pertama mabna mabna yaitu gedung mabna adalah mufrad dari mabani kalau dalam sebuah kalimat mabna bisa digunakan dengan ahaliyah atau mabani ahaliyah, gedung-gedung yang tinggi ya syariah yaitu jalan seperti Syariah Sudirman, Jalan Sudirman. Syariah jamaknya adalah syawara, syawara wasiah atau jalanan yang luas. Funduk hotel. Jamaknya adalah fanadik. Hotel uh, eh, fahma yaitu hotel yang mewah. Misalnya, hunaka fanadik fahma kathira di Jakarta. Banyak hotel-hotel yang mewah di Jakarta mahal. Mahal jamaknya mahalat, mahalat, tijariyah. mahalat tijariyah pusat perbelanjaan atau toko-toko. Jadi di Jakarta mahalat tijariyah kekira Banyak pusat perbelanjaan di kota Jakarta. Manatik munkhafidah Manatik di sini artinya daerah, tempat atau kalau digabungkan dengan munkhafidah bisa juga da, e, berarti dataran rendah manatik munkhafidah dan masih ada beberapa mufradat di sini yang terkait dengan lokasi atau tempat, amakin. Yang pertama, Majelis an majlis Majelis adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nuwab di sini jama dari naib. Majelis asyura atau MPR. Dan di sini kata syura e, penggunaannya sama dalam bahasa Indonesia dan e, bahasa Arab. Berikutnya Qasr Ar-Riasah atau Istana Presiden. Asimah ibu kota, mutakaddimah maju. Jakarta, asimat Indonesia, tu'tabar Madinah mutaqaddimah misalnya yaitu artinya Jakarta ibu kota Indonesia merupakan kota yang maju. Selanjutnya. Caption berikutnya Izdiham Kemacetan Fayadon Banjir jugrafiyah secara geografis. Tamma yatimmu selesai. Muskila permasalahan atau persoalan yaitu mufrad dari muskilat. Jadi kalau digunakan mungkin se semua mufrada tersebut al isdiham, wal fayadan baru minal muskilat allati lam yatim haluha hatta an. Masalah banjir dan kemacetan merupakan permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang atau belum ada belum menemukan uh, solusi. Demikian mufradat uh, baru yang akan uh, kita dengarkan dalam perbincangan antara Mamduh Eh, dan Salwa. Walan saufa nutabi' eh, hiwar baina eh, Mamduh wa Salwa. Mamduh wa Salwa, antum jahizun? Pemirsa, mari kita ikuti bersama perbincangan antara mereka. Fadzat, fadzat. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه مملو أهلا وسهلا أهلا بك يا سلوى تفضل بالجلوس شكرا كيف الحال يا مملو؟ الحمد لله أنا بخير وأنت يا سلوى كيف حالك؟ أنا أيضا في الصحة والعافية الحمد لله أين تسكن الآن يا ممنوح؟ أنا؟ نعم آه أنا ساكن في جاكرتا وأنت يا سلوى أين تسكنين الآن؟ أنا والعائلة نسكن في جاكرتا أيضا آه إذا نحن في نفس المدينة نعم على فكرة نعم هل أعجبتك جاكرتا يا <coughs> منه؟ آه طبعا يا سلوى عجبتني كثير لأن فيها مباني عالية آه، وشوارع واسعة وفنادق فخمة ومحلات تجارية كبيرة صحيح يا مملوك بل فيها قصر الرئاسة أي آه، نعم ومبنى مجلس الشورى ومبنى مجلس النواب أيها ذلك يا سلوى لأن جاكرتا عاصمة بلادنا وهي أيضا مدينة متقدمة نعم هي مدينة متقدمة متقدمة لكن هناك شيئان لم يعجباني آه ما هذان الشيئان يا سلوى الازدحام والفيضان الازدحام والفيضان آه صحيح الازدحام والفيضان هم مشكلات قديمة لم يتم حلها حتى الآن صدقت يا مملوك فإن هذا الفيضان قد حدث في مدينة جاكرتا منذ أيام حكومة هولندا أيوة وذلك لأن جغرافية جاكرتا نعم تقع في المناطق المنخفضة أيوة والازدحام رأيناه في كل مكان في مدينة جاكرتا ذلك لأن عدد سكانها كبير جدا بل أكثر من تسعة ملايين نسمة نعم كبير جدا أيوة. الآن تفضل أيوة شكرا هناك شيء آخر يا مملوك آه. ما هذا يا سلوى؟ كثرة عدد السيارات أيضا نعم. تؤدي إلى الازدهام الشديد في شوارع جاكرتا آه صحيح أنا أوافقك كثرة عدد السيارات طبعا كذلك تؤدي إلى ازدحام الشديد الحمد لله مشاهدينا الكرام Pemirsa, baru saja kita saksikan hiwar atau percakapan dari Salwa dan Mamdu. E, eh, sepertinya mereka berbicara tentang kota Jakarta begitu ya, Ustazah. E, di sana um, kedua yang ber, bercakap-cakap menjelaskan tentang ciri-ciri kota Jakarta itu sendiri ada gedung-gedung besar, kemudian dilengkapi dengan persoalan yang tidak terselesaikan yaitu al eh, izdiham dan fayabon yaitu kemacetan dan banjir begitu. Baik pemirsa langsung saja kita buka dialog interaktif untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Mudaris kita tentang hiwar yang sudah kita dengarkan tadi silakan menghubungi di 574 3 3476 atau di 021 574 3478. Itu bagi Anda yang ada di luar daerah. Silakan pemirsa, langsung masuk ke line telepon kami dan Ustaznya boleh diberikan pertanyaan pertama untuk hiwar kita yang sudah didengarkan tadi oleh pemirsa. Silakan Bu. Iya, uh, soal al-awal dan e, pertanyaannya terkait dengan perbincangan tadi antara Mamduh dan Salwa Hal yakun Mamduh fi Madinat Medan kita udah terhubung dengan ya. baik seperti ada telepon ya. masuk kita sapa assalamualaikum Waalaikumsalam man mutakalima Tuti Tuti iya nah. dari mana Tuti Minaina di Rasa. Aina Cuci Cilacap. Baik, ya. silakan Ustazah pertanyaannya untuk dijawab oleh Ibu Tuti ini dari Cilacap. Iya Bu Tuti, ini pertanyaannya, saya ulang lagi ya. Aina hal yaskun mamduh fi Madinat Medan? La. La. Aina yaskun mamduh? La yaskun mamduh fi Madinat Medan. Yakum Mamduh di Madinah Jakarta. <laughs> Benar sekali Bu Tuti. Tepat sekali ya. Bu. Iya. Jadi uh, eh, Mamduh tinggal di Jakarta begitu, bukan di bukan di Medan gitu ya. Tapi, syukran. Syukran ya Ibu Tuti terima kasih jawabannya benar. Silakan uh, penelpon kedua saja untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan selanjutnya Aina taskun Ilat salwa? Keluarga salwa tinggal di mana? Aina taskun? aina taskunu ailatu salwa. Halo, seperti sudah ada Mas. Halo, Assalamualaikum. Manil mutakalim. guru gurwadi. Akbar. Akbar. Hmm. Ansor. Hmm. Toib. Al-ijabah. Silakan jawabannya. Pertanyaannya bisa ditampilkan mungkin di televisi. Aina taskunu ailatu Salwa? Di mana tinggalnya keluarga Salwa? Pak Anton? ailatu Salwa di Madinah di Jakarta. Iya. Hal sahih Salwa aina taskunu ailati? Nah. Iya. Jakarta. Baik, terima kasih Bapak Ansar jawabannya betul sekali. Ya, Taib syukran. Silakan penelpon selanjutnya pertanyaan ketiga Ustazah. Iya. Asual asali hal Madinat Jakarta ajabat mamduhan? Hal Madinatu Jakarta ajabat mamduhan? Apakah mamduh menyukai Madinat eh, kota Jakarta? Silakan penelpon yang sudah masuk di line telepon kami. Halo. Belum ada yang masuk. Ah, ternyata sudah ada yang masuk. Ini sepertinya uh, sambung menyambung. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Manil mutakalim. Neng ada Lukman Lukman, tafadhol. Al ijabah. Al asila sudah. Hal Madinat Jakarta ajabat manduhan? Nah, Madinat Jakarta ajabat manduhan. Iya, terima kasih. Betul ya Benar. jawabannya ya. Iya. Mamduh ini suka sekali terhadap Jakarta ini ya. karena banyak gedung-gedung nanti, Oh, itu belum. Save oh iya baik. Ya, Silakan penelpon selanjutnya. Iya. Dan pertanyaannya bisa dibacakan Ustazah. Oke. Okay. Limadha kanat Jakarta tuajibu mamduhan? Limadha kanat <laughs> Jakarta tuajibu mamduhan? Kenapa mamduh menyukai kota Jakarta? Kalau tadi kan sudah jelas bahwa Mandu menyukai Jakarta. Sekarang kenapa? Alasannya. Alasannya. Betul. Silakan pemirsa di 5743476 atau di 0215743478 bagi Anda yang ada di luar daerah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Wah, terputus Oh, sudah. terputus. Baik, kalau Ya begitu udah, dijawab kita oleh tanya Mamduh aja Betul, langsung. betul. Ini Kenapa Mamduh. Mamduh? Limadha uh, tujibuka Madinah Jakarta? آه، طبعا يا سادة لأن جاكرتا آه، فيها فنادق فخمة وشوارع واسعة وكذلك هناك محلات تجارية كبيرة جدا Oh, anta tuhibbu anta tanazzah. <laughs> Sepertinya Mamduh suka jalan-jalan Dan karena belanja seperti iya itu dan ya, belanja. <laughs> belanja. Karena eh, mungkin bisa ditayangkan juga di layar TV jawabannya. Eh, lianna fiha mabani 'aliyah wa syawari' wasi'ah wa fanadiq Fahma. karena banyak gedung-gedung yang tinggi dan jalanannya luas, banyak hotel-hotel uh, mewah dan mungkin ada tambahan juga uh, banyak pusat perbelanjaan atau uh, eh, mahalla tijari ya. <laughs> Mamduh ini luar biasa sudah suka jalan-jalan belanja juga itu iya. bahagia sekali seperti tinggal di Jakarta. Baik pemirsa untuk pertanyaan terakhir tentang hiwar kita pada pagi ini, silakan bagian yang sudah tersambung ini pertanyaannya. Silakan. Ukur al-mabani al-muhimmah di Jakarta. Sebutkan gedung-gedung yang penting di Jakarta, mungkin sesuai dengan perbincangannya yang tadi. Halo. Halo. Halo, halo. Halo, ya. selamat pagi. Karir Asu'al, soal, naam. Um, Ufkur al-mabani al-muhimmah fi Jakarta. Nah, nah, uh, ini di Jakarta. Hmm. Eh, eh minha eh, Majelis Anwar. Majelis Anwar. Ya. Majelis Ashura. Kafana, Kafana, Fanadik Fahma. هناك فنادق فخمة Qasr Ru'ada. وقصر الرئاسة نعم Nah, Syukran. Jadi eh, tadi ada eh, gedung DPR, MPR dan juga ada Kasri Riasa eh, yaitu eh, istana presiden. Ya. Berarti nah. betul jawabannya ya, saudara ya? Iya. Berarti betul. Terima Tepat kasih sekali. Bapak jawabannya betul. Dan pemirsa, sekarang sudah kita cukupkan untuk Anda menjawab pertanyaan tentang percakapan yang sudah kita dengarkan tadi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Samsul Arifin MPD, ini pakar yang akan membedah tentang struktur-struktur kalimat. Silakan kepada Bapak Dr. Samsul Arifin. Tetap fadol ya Ustaz. طيب مشكورا يا جوليا أيها المشاهدون الكرام تعال نبحث التراكيب الأساسية ما وجدناه في الحوار Pemirsa, mari kita lihat, kita analisa struktur yang terdapat pada materi hiwar tadi yang dilakonkan oleh Mamdu dan Salwa. Mamdu dan Salwa ini adik kakak. <laughs> Ya pemirsa, uh, tolong di uh, operator ditayangkan itu ada gambar Monas. Wow. Nah ini dia Jakarta. Uh, pemirsa kalau melihat Monas yang sekarang mungkin beda dengan sini lingkungannya maksud saya. <laughs> Jadi ini Monas tempo dulu. Ya, Monas tempo dulu saya dapatkan gambar ini. Nah, yang sekarang sudah rindang banyak pepohonan di eh, sekitarnya. <clears throat> Kita ambil tema pagi ini memang eh, Jakarta, Jakarta sebagai ibu kota sangat menarik. Tadi seperti dikatakan oleh Mamdo, kenapa dia suka Jakarta? Lianna fiha mabani aliyah wa syawari wasi'ah wa fanadik fakhmah محلات تجارية mahallat tijariyah Kabira. kabira. Nah, itu dia dia alasannya. Maklum di orang Medan yang enggak ada di sana. <laughs> Di Medan nggak ada macet. أنا <laughs> ساكن في جاكرتا Wah, sakin di Jakarta. Baik pemirsa, uh, eh, At-Tarakib as eh, struktur pekan lalu kita masih ingat tentang Kartini waktu itu eh, ya tafilu syambul Indonesia bidikro maulidi As-Sayyidah Kartini kita bicara tentang uh, sifat mengusut dalam bentuk lain jadi sifat yang bukan kata sifat ya, sifat tapi bukan kata sifat yang kemudian dipaksa jadi sifat waktu itu saya katakan harus ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Ya nisbah. Asyabu al Indonesia, Az-Ziyu at-Taqlidi. Sirah Zatiyah. Al-Batolat al-Indonesiyat. Hmm. Madrasah Ulanda, Ulandia. Nah itu waktu itu itu. Anda bisa lihat, masih ingat. Jadi Indonesia itu bukan sifat, tapi ketika dipaksa jadi sifat, maka harus ada kompensasi yaitu dengan menambah ya nisbah. Asyambu al-Indonesi. Aziyu at-Taklidi. Ingat waktu itu Fadli mengenakan pakaian e, tradisional Jawa dengan belangkonnya. <clears throat> Kemudian al-batolat al-Indonesiyat. Kemudian al-madrasah al hulandiyah Nah ini. Pemirsa, kita lihat Eh, kalimat-kalimat yang tadi diucapkan oleh Mamdo dan Fauzia. Ya. Uh, eh, Salwa. Ini bukan Fauzia ya. Eh. <laughs> Hal ajabat ke Jakarta ya Mamdo? Ini pertanyaan pertama yang di uh, ucapkan oleh Salwa tadi. Hal ajabat ke Jakarta ya Mamdo? Ada kata ajabatkah? Uh, hmm. Kemudian dijawab, Babaan ya Salwa, ajabatni kafiran. Hmm, wah, sangat tertarik. Kemudian salwa, lakin hunaka syai'ani lam yu'jibani. Lam yu'jibani. Hmm. Kemudian wal istiham ra'ainahu fi kulli makan. Kemacetan kita lihat ada di mana-mana di Jakarta ini. Di jalan rayanya, di gang-gang <laughs> kecil, semuanya macet. Oh. <laughs> ini menjadi PR eh, para calon gubernur. Hmm, Insya Allah. <laughs> Itu topik yang tidak pernah habis <laughs> dibahas. Ya. Jadi pemirsa, walizdiham ra'ainahu fi kulli makan. Hmm. Kata ajabat kata dia yang pertama, hal ajabat ke Jakarta ya Mamdu. Bawah. Ajabat ke Jakarta. Di sini kita ka sebagai maf'ul bi berupa domir, berupa kata ganti. Fa'ilnya Jakarta bentuknya begitu. Hal ajabat ke Jakarta ya Mamdo. Artinya apa Mamdo ini kalau diterjemahkan? Apakah uh, Jakarta itu menarik bagi kamu? Ah, apakah Jakarta itu menarik kamu? Apa kamu tertarik? Ah, ah Jabayuk Jibu itu asalnya menakjubkan dalam arti menarik. Hmm? Dalam Al-Quran, wala musyrikati hatta Ah, jabatku. Hatta iya. yu'minna. yuk oh, yu'minna oh. <laughs> wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabat. walau ajab di situ artinya sekalipun menarik, Sekalipun menarik kamu. Nah, itu kan. Jadi ajaba yu'jibu kita temukan dalam Al-Qur'an itu walau ajabatkum. Nah, itu. <clears throat> ajabat nih Jakarta kasiron. Nih di situ juga maf'ulun bi. Jadi maf'ul bi itu iaknya nun nun wikoya di situ. Ah, jabat nih Jakarta kasiron. Kasiron diartikan apa Mbak di sini? Um, banyak. Banyak. Hmm, banyak. Jadi apa? Ah, jabat nih Jakarta kasiron. Sangat. Kira-kira apa? bisa banyak so, juga. Banyak. <laughs> banyak arti. Banyak arti. Hmm, kasiron bisa bagaimana sering juga ya. Mm -mm. Kemudian Salwa tadi mengatakan, ya setelah dipuji-puji, tapi ada hal yang nggak nggak menarik bagi saya, kata Salwa. Sayani lam yu'jibani. Nah, sayani lam yu'jibani. Ya. Ada dua hal yang tidak menarik saya, kata Salwa. Sayani lam yu'jibani. Hunaka sayani lam yu'jibani. Di sana ada dua hal yang tidak menarik bagi saya kata yu'jibani hmm. kemudian berikutnya al-izdiham ra'ainahu fi kulli makan tadi ya, ya. al-izdiham ra'ainahu fi kulli makan jadi kemacetan kita lihat ada di mana-mana fi kulli makan di Jakarta nah ini semuanya merasakan itu <clears throat> pemerintah juga kebingungan bagaimana mengatasinya. Hmm. <laughs> Tadi di akhir kata eh, apa tadi selalu mengatakan apa penyebabnya tadi itu? Kasratus sayarot Kasratus sayarot Kasr ada dusukan Ada Nah, <laughs> jadi jadi penyebabnya sudah ketahuan jelas jumlah penduduk yang besar nah, jumlah penduduk yang besar uh, saya lihat di browsing di internet itu aslinya lebih dari 9 juta itu kalau malam. Siang nambah 2 juta lebih. Karena mereka dari uh, minal uh, mudun al dari kota-kota sekitar yaitu Bekasi, Bogor, Depok, Depok <laughs> biasanya. Jadi jumlahnya lebih dari 9 karena siang dan malam berubah jumlah itu. Baik, pemirsa, ada uh, struktur tadi maf'ul bi berupa domir. Ya, berupa domir. Tapi e, kita lihat saja untuk memahami kalimat tadi. Ada kalimat begini perintahnya. Akmil al-jumal al-atiyah bikhtiyari ihdal kalimat al-munasibah. Akmil al-jumal al-atiyah bikhtiyari ihdal kalimat al-munasibah. Jakarta Nukat as-suyah min anha'il alam. Pemirsa, Anda berminat silakan masuk ke lain kami tazuruha yazuruha tazuruhu yazuruhu hmm. Jakarta Mas ini sedang masuk sedang ditata. Jakarta. Nah, ini kalau Mamdo Hmm, Mamdo gimana? Jakarta eh, yazur Oh, tuh, ini masuk. Mutakallim awal. Mutakallim. Afdal. Baik, Fadil al-mutakallim. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, ada. Mana mutakallim ah? Ana umurah bin Garut. Baik, al-ism? Umurah Bin Garut. Baik, ahlan wa sahlan. طيب آه، أكمل الجمل الآتية باختيار إحدى الكلمات المناسبة طيب. جك... نعم Eh, ya, eh, Jakarta min anil anak Yazur, eh, Yazuruha Asari Yazuruha Yazuruha Jakarta Yazuruha Asya Min anha'il alam hmm. Jakarta Yazuruha Asuyah Min anha'il alam Nah Baik, syukron Bagus sekali Ya. Ini awal yang baik. <laughs> Pemirsa, ini bentuk lain. Ada perbedaan struktur bahasa Indonesia ketika uh, bentuknya bentuk pasif. Jakarta dikunjungi oleh uh, wisatawan dari berbagai negara atau dari seluruh penjuru dunia. Bentuknya ia ya zuruha di situ bukan mengunjunginya tapi dikunjungi. Jadi ada uh, perubah apa perbedaan bentuk dalam bahasa struktur ya, struktur dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan Jakarta tuzaru. Tapi Jakarta yazuruha asuyah min anhail alam. Yazuruha seterusnya itu khobar dari Jakarta. Bentuknya bentuk eh, jumlah fi'liyah. <clears throat> Oke. Assalamualaikum. Salam Ah, طيب المتكلم معصوم طه ثاني معصوم طيب أهلا وسهلا يا معصوم طيب السؤال الثاني الصالحون نقط الله والناس يحبونه يحبونهم يحبهم يحبه يحبونهم يحبونهم الصالحون يحبونهم الله والناس إذا رقم ثاني هكذا نعم طيب أنا أريد أن أسأل سلوى أو منذ آه، هي أول نوع ممكن ها سلوى أو ممدو تم ممدو أيها الصالحون آه، يحبهم الله والناس يحبهم الله والناس طيب gimana Pak kata mamdu yuhibbuhum Yuhibbum yang nomor tiga. Oh, iya itu asolihun as jama'. Kemudian? Makanya pakai domir hum. Oh, pakai domir hum. Iya, yang tiga juga ada humnya itu. Wah, putus. <laughs> Pemirsa, perlu saya jelaskan bahwa yang betul adalah nomor tiga. Nomor tiga. Jadi bukan nahum karena yuhibbu itu fiil dari fa'il yang ada yaitu Allah dan Anas. Ya, jadi as-salihuna yuhibbuhum. Yuhibbu jadi yuhibbu itu Allah itu, ya. Bukan as-salihun. As-salihuna yuhibbuhumullah wan nas. Yuhibbuhumullah bukan yuhibbunahum. Baik. Bagus. Nomor tiga. Assalamualaikum. Hmm, assalamualaikum. Baik, al-mutakallim. Haji Zainal Abidin Zainal Abidin. Aina ya Zainal Abidin? Jakarta Tangerang Ustaz. Tangerang. Baik, akan wasahlan. Ahlan bi. طيب أجب هذا السؤال الثالث سلوى أبوها اللغة العربية Salwa يعلمها تعلمه يعلمانها يتعلمها Salwa yu'allimuha abuha al-lughat al-arabiyyah. Hmm. Salwa yu'allimuha abuha al-lughat al-arabiyyah. Hmm. Jadi yang pertama yang pertama nomor yang, ula. Uh, ah, ah, nomor ula. Taib, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gimana itu? Salwa diajari oleh ayahnya bahasa Arab. Bagus, ya tepat sekali. Jadi di Ya. Pemirsa, di. Uh, ya. Jadi diajari, bukan mengajari. Kalau diterjemahkan letter luck, Salwa mengajarinya ayahnya. Ha, begitu ya. Tetapi itu bahasa Indonesia yang sangat-sangat jelek. Iya. <laughs> Baik, syukron. Terima kasih, Pak. Afwan. Eh, terima kasih sudah berbagi pada yang lain. Taib, Arabi. Arabi. Taib. Assalamualaikum. Baik, mana mutakallimah? Nadia Nadia. Aina ya Nadia? di Bandung Di Bandung. Baik, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah هذه الكتب هذه الكتب الجديدة مم. مدير المكتبة اشتراها اشتراه يشتريه تشتريها اشتراها اشتراه يشتريه تشتريها Intas Syariah تشتريها الرابع <laughs> هذه الكتب الجديدة تشتريها مدير المكتبة هكذا <laughs> Taib, eh, kita cek kepada Salwa. Bagaimana Salwa? Al-ijabah sohiha Nomor Namratullah. Nomor ula. Hadil kutub al-jadidah istaroha mudirul maktabah. Ah, ini katanya nomor satu. Nomor ulah. Kalau Juli? Nah, lo kebagian juga kan? Istaroha. Istaroha. Ya. Istaroha. Namrohal Nomor ulah. Uh, eh, wah, Mamdo? آه، نفس الإجابة يا شيخ. Nasul ijabah. Taib. Ja- Tabaan. Jawaban yang sama. <laughs> ya, betul. Istaroha bukan yang empat, bukan tasdariha, tapi istar. Kenapa? Karena failnya mudir, Mudir. Iya. mudakkar ya. Hmm. Kalau itu muannas boleh. Karena failnya mudirul maktabah, mudir, mudakkar. Jadi istaroha, bukan tasdariha. Baik, bagus. <clears throat> Al-khamis, Hadal mabna al muhandisun mahirun. Iya, masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, al-mutakallim. Abudin bin Budin? Budi. Budi. Oh, Budi. Baik, al-masalah Budi. Iya. Tanjung Priok. Baik. Uh, kamil hadil jumlah. Tanah. Ah, nah. Hmm? Oh. Uh, ada kendala teknis? Mungkin uh, tadi yang uh, untuk untuk kita kita coba ulas lagi begitu saja. Mm -hmm. Iya, tadi soalnya pertanyaan apa? Hada al-mabna mab al-ali titik-titik uh-huh muhandis, Mahir. mahir. Muhandis mahir. Oh, adal mabna. Ya. mabna, iya. Ya. Oh, mabna. Tadi kalau nggak salah ada yabnihi, tabnihi, banahu, Bama, bana. Silakan Bapak kira-kira jawabannya apa? Iya. Ada apa tadi tadi? Ada. Ada mabna al-ali. Titik-titik muhandisun mahir. Bukan bukan ini kan. Oh. Banahu. Banahu. Banahu. Benar. Kenapa Bapak memilih kata Banahu? Itu fiil mendaftar. Mm -hmm. Ya itulah Pak. <laughs> anak as ya. ya betul. Iya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Budi dari Tanjung Priok. Bapak Budi, kira-kira kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mm -hmm. itu apa gitu Pak? bangunan ini mm-hmm. dibangun sama insinyur yang handal. Oh, nah, begitu. Bagus. Ya, Betul iya, kira-kira begitu ya, Ustaz. Sudah tampil lagi nih. <laughs> Tadi ada kendala sedikit, ya. maaf. Mungkin nah, ini lebih kalimatnya. mudah juga kalau misalnya kita rubah dari yang pasif ke hmm. aktif mm -hmm. kali ya. Hmm. Iya. Jadi akan lebih gampang kali untuk dapat katanya. Iya. Buat. Hmm. Hadal mabda ali banaha muhandisun mahirun. Jadi uh, gedung yang tinggi ini dibangun oleh insinyur yang handal. Handal, <laughs> bagus. Jadi memang eh, pagi ini kita sengaja eh, sampaikan bentuk seperti ini yang memang berbeda dengan eh, struktur bahasa Indonesia. Yeah. Kalau yang biasa kan bana muhandis al muhandis al mahir al mabna al ali itu biasa kan. Mm nah, betul, tapi betul. ada bentuk lain. Jadi kalau kita eh, biasa menerjemahkan Coba terjemahkan. Pintu ini dibuka Muhammad. Hmm. Biasanya hadzal eh, bab yuftahu, yuftahu bi Muhammad. Muhammad. Tidak ada struktur dalam bahasa Arab. <laughs> Tapi yang ada hadzal bab fatahahu, fatahahu Muhammad. Nah, bentuknya lain. Baik. Assalamualaikum. Ah, putus, Ah, putus ternyata terputus. Ya, jadi pemirsa, sengaja kita pagi ini kita tampilkan struktur yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Tadi saya katakan pintu ini dibuka oleh Muhammad. Itu bukan uh, hadal bab yuftahu atau maftuhun bi Muhammad. Itu salah. Struktur Arab yang benar hadal bab fatahahu atau yaftahuhu Muhammad. Jadi bentuknya bentuk uh, mabni maklum bukan majhul. Hmm. Jadi khobarnya dalam bentuk uh, jumlah fi'liyah. Sama seperti ini. Hadzal mabnal ali banaha muhandisun mahirun. Ya. Pemirsa, silakan perhatikan soal berikutnya. Rattib al-kalimat latia litakuna jumalan mufidah rattib al-kalimat al-atiyah litakuna jumalan mufidah. <clears throat> Al-awwal ra'ainahu makanin fi Jakarta al-iltiham kulli fi Madinah. hmm. <clears throat> Ra'ainahu makan fi Jakarta al-iltiham kulli fi Madinah. Pemirsa silakan Anda yang berminat untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan susun menjadi kalimat sempurna. Nah, coba Mamdu. Ah, na'am. Al-ijabah al-izdiham ra'ainahu fi kulli makanin fi madinati Jakarta. Hmm. <laughs> Iya. Baru masukin Assalamualaikum. Baik, al-mutakallim Muhammad Ibn Ibrahim. Muhammad Ibn Ibrahim. Baik, ahlan wa sahlan. Dapat Ahlan bik ya Syekh. Ah. Subhanallah. Soal nomor dua. Soal nomor dua. Tolong di Fi mundu hukuma Hulanda, Madinah, Jakarta, Qad hadasa al-fayadon ayam. Ah, ini relatif lebih panjang. Mm -hmm. Silakan. Silakan. Ah, terputus. Sayang sekali. Ya, terputus. Ya. ya, hmm. Oke. Okay. Kita minta bantuan. Ini tadi siapa yang mengatakan ini? Mamdu ini. Uh, Mamdu ya mengatakan ini. Lasta mutakallim. Eh, eh, iya, mutakallim. <coughs> Ah, nam. Salwa. Salwa mutakallim. Baik, Salwa. Ajib an hada soal Salwa. Al-Fayadun qad hadatha fi madinati Jakarta Mundu ayam hukumati Belanda. Hmm, bagus sekali. Al-Fayadon kot hadasa fi Madinah di Jakarta mundu ayam hukumati Belanda. Uh, yeah. Iya. Jadi banjir ini ternyata <clears throat> sudah terjadi sejak pemerintahan Belanda dulu. Yeah. <laughs> Jadi memang warisan dari sana. Nah, tadi dikatakan Liana Jakarta taqofi manatik munhafidah. ya karena Jakarta memang terletak di dataran rendah. Uh, jadi air dari dataran tinggi ya mengalir ke sini ya itu penyebabnya. Betul betul. Nah, kemudian fikrah hmm, musaidun <laughs> intal wakat wa syukran ala husni timamikum wa ila liqa fil musbil qadim insyaallah wa ufawidul fursa li eh, Julia <clears throat> طيب شكرا يا أستاذ مشاهدينا الكرام pemirsa Qad intahaina min jami'ad daras Kita sudah menyelesaikan uh, pelajaran kita pada pagi ini Sudah dibahas tadi uh, oleh Ibu Wisam Rohilina Dan juga oleh Salwa dan Mamdu ah. yang sudah bercakap-cakap tentang e, megahnya Jakarta. Begitu juga dilengkapi oleh permasalahan yang belum selesai yaitu banjir dan macet begitu pemirsa. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini dapat memberikan manfaat bagi pemirsa. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa. Syukron, syukron kathiron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas partisipasi dan uh, perhatian yang telah Anda berikan dalam acara kami. Begitu juga kepada seluruh narasumber. Ibu Ustazah Wisam Rohilina MHS. E syukran kathiran Ustazah. Syukran Julia wa syukran musyahidin Aida. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya ya Ustazah ya. Amin. Insya Allah. uh, eh, Ustaz Samsul Arifin. Syukran kathiran ya Ustaz. Afan. Nanti minggu depan kita ketemu lagi Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Mamduh wa Wah, tetap semangat. Jalan-jalan di kota Jakarta. <laughs> Baik pemirsa, Uh, eh, insya Allah naltaki fi usbuil qadim fi yamis sabat asah al khamisah ila sadisah. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan tentunya di hari Sabtu pukul 5 sampai 6 tentunya di TVRI. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk sama-sama belajar bahasa Arab bersama kami dalam acara Hikmah Ikhma Pagi, program belajar bahasa Arab melalui televisi. Dan saya Julia atas kru yang bertugas mohon undur diri. Uh, ilalika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.